một số وأوصكم وأمر بالمعروف ونهوا عن adalah yang عاقبة الأمور yaitu orang-orang yang apabila kami tempatkan dia di muka bumi ini dia telah memiliki eh, posisi jabatan kedudukan pekerjaan apapun pekerjaan dan profesinya dia senantiasa melakukan tiga hal jadi tiga hal ini adalah pekerjaan yang harus dijadikan oleh kita pekerjaan yang Mari kita lakukan dengan baik karena disitulah kita akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Yang pertama adalah Engkau sholat dan mampu menegakkan sholat dengan baik, menjadikan sholat pun juga penghasilan kita, maka ada yang kita keluarkan kalau mencapai Islam namanya zakat kalau belum mencapai Islam namanya adalah infak ya jadi kita terbudaklah di dalam ibadah ini bahwa prinsipnya adalah bagaimana setiap penghasilan kita kita keluarkan sebagian baik yang bentuk zakat atau infak saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa mengatakan zakat itu sulit yang menurut saya kita ucapkan itu sangat murah sebab ada nisabnya kalau tidak ada nisabnya ya infak namanya tidak menghitung zakat itu sangat mudah ya agak sulit mengeluarkannya ya aqamus sholah wa atau zakat dan yang ketiga adalah wa amara wa ma'ruf wa nahu anil munkar melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar para yang saya muliakan ada beberapa manfaat yang sesungguhnya manfaat itu ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita maka manfaatnya itu bukan sekedar bagi penerima berjenis sahihnya tetapi juga yang lebih banyak ternyata di dalam Al-Quran dan Hadis diungkapkan yang lebih banyak akan mendapatkan manfaat dan hikmah dari ibadah di bidang harta kerja dari yang bentuk zakat atau infak adalah pemberi adalah muzakkinya atau munfiknya kita sering berpendapat yang paling banyak mendapatkan eh, apa kebahagiaan dari harta yang kita keluarkan itu adalah mustahil berarti dalam Al-Quran justru yang paling banyak itu adalah muzakin orang yang berzakatnya orang yang berinfaknya misalnya yang pertama adalah zakat dan sedekah itu akan menggunakan etos kerja yang tinggi orang mungkin orang yang suka berzakat itu memiliki etos kerja yang lemah dia tidak mungkin menjadi orang yang malas ya dia akan menjadi orang yang produktif orang yang akan selalu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan harta yang halal dari pekerjaan itu maka sebagiannya kemudian dia berikan orang yang malas tidak mungkin dia akan mau berusaha dengan kontinu dengan sungguh-sungguh dan serius di dalam Al-Quran misalnya pada surat al mumin surat ke-23 Allah menjelaskan tentang tanda orang-orang yang yang apa yang akan mendapatkan kesuksesan yang akan mendapatkan al-falah ya kesuksesan di dunia dan ekonomi Allah berfirman pada ayat itu Qad aflahal mu'minun Alladzina hum Bisolatin khasyi'un Walladzina hum alilladhi mu'minun Walladzina hum lisakati fa'ilun Sangatlah berbahagia orang-orang yang beriman Beruntung orang-orang yang beriman Akan sukses orang-orang yang beriman Siapa mereka yang sukses itu Pertama adalah Alladzina hum bisolatin khasyi'un Orang-orang yang selalu berusaha sholatnya itu khusyuk Walladzina hum alilladhi perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kalau orang itu sudah mampu meninggalkan perbuatan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan pernyataan dan perkataan yang tidak ada manfaatnya, maka berarti orang itu produktif. Ya, saya salah satu tanda-tanda orang yang produktif adalah orang yang mampu meninggalkan perbuatan yang tidak ada gunanya, pernyataan yang tidak ada manfaatnya, obrolan yang tidak ada gunanya. Kalau justru menjadi orang yang produktif, baru kemudian yang والذين هم pustaka dipandu orang itu akan mampu menunaikan zakat jadi produktivitas kerja itu berkorelasi negatif dengan kemampuan dia untuk berzakat artinya tidak mungkin orang yang malas dia akan mampu berzakat yang kedua gerakan zakat itu pada hakikatnya akan menimbulkan etos kerja ada etika kerja di samping etos kerja ada kita kerja artinya orang yang selalu berzakat dan tak bersodakoh dia tidak mungkin mau mencari pekerjaan yang tidak halal dia tidak mungkin mau mencari ilham atau lain yang yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan agama Islam orang yang suka berzakat adalah orang yang bisa betul ingin mendapatkan rezeki yang halal karena zakat itu bukan bukan pencucian uang ya zakat itu bukan pencucian uang bukan harta kita yang kita dapatkan dengan cara-cara أن الله لا يقبل صدقة عن غيره Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang didapatkan dengan cara cara itu dengan cara cara yang tidak benar. Jadi bukan sekedar sedekah, bukan sekedar infak, tapi setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan kalau didapatkan dengan cara cara yang kotor atau hartanya tidak bersih tidak akan diterima. Seluruh jemaah haji yang berangkat melaksanakan ibadah haji atau umroh Ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik, dia berangkat dengan hafal yang bersih, maka ketika dia mengucapkan kalimat tajwid langsung ada malaikat yang menjawab, lepas labbaik wa sa'baik hajjuka yang wa dulu. Kebahagiaan buat Anda, keselamatan buat Anda, haji Anda termasuk haji yang baru Tapi kalau berangkat dengan apa yang haram yang dia dapatkan dengan cara yang tidak benar, ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika min as-sama la labbaik wa la sa'daik hatta tamartubi ketika dia berangkat dengan harta yang tidak benar ketika dia mengucapkan kalimat terbaik maka langsung ada malaikat yang menjawab la ya baik wa sahabat sa'daik tidak ada labbaik labbaik yang buat anda tidak ada kebahagiaan buat anda haji anda termasuk yang pertama jadi sesuai dengan zakat itu adalah merupakan gerakan untuk membersihkan, meluruskan kita dalam cara mencari eh, rezeki, ya, gerakan tak. Zakat adalah gerakan untuk membersihkan eh, income dan pendapatan kita. Kemudian yang ketiga, zakat infak secara keseluruhan merupakan sebuah potensi dari dana dari pembangunan umat. Dan saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa berbagai berita-berita penelitian-penelitian mengatakan bahwa jumlah potensi dana zakat di negara kita itu ada sekitar 19,3 triliun setiap tahun. misalnya itu dilakukan secara terus-menerus. Setiap orang kaum muslimin sadar untuk menunaikan zakatnya, banyak yang bisa kita lakukan. Ya, eh, beberapa lembaga zakat misalnya walaupun belum banyak banyak lembaga zakat ada yang sudah mampu mendirikan sebuah sekolah gratis yang berkualitas. Ya, so, biasanya kalau sekolah gratis itu tidak berkualitas tidak bermaksud mengulangi biasanya, tidak bermutu ya tapi kalau seorang bermutu biasanya adalah mahal tidak terjangkau oleh kaum apa? tidak kata dengan dana zakat infak sudah dan wakaf sunat ini membawa sebagai satu pendidikan yang berkualitas seperti yang gratis dan itu sudah terjadi ya kalau boleh bisa dilihat sekolahnya di daerah Tarang lembaga pengembangan sana ada rumah sakit gratis yang sebetulnya gratis ya, yang semuanya obatnya gratis dokternya gratis memang disiapkan untuk orang-orang yang tidak mampu apakah penyakitnya ya, akan diobati di situ ya. dan sekarang Alhamdulillah tanggal Nabi September dari akan datang Lembaga zakat bekerja sama dengan sebuah masjid terus masjid ya kan itu sudah akan meresmikan rumah sakit gratis di ibu kota di depan e, halaman masjid sudah kelapa bangunannya cukup cukup bagus ya ada lima kereta ya kita dibangun oleh para bulan-bulan yang akan datang mudah-mudahan sebelum Ramadan ini sudah diresmikan itu dari dana katakan pasal pasar saya kira banyak yang kita lakukan ya kalau misalnya semuanya sadar mengeluarkannya kemudian juga zakat dan pasal ini juga eh, akan mengembangkan yang sosial harta yang kita miliki harta kita tidak akan pernah berkurang ya kalau sudah mengatakan itu memaafkan kami memberikan buah-buahan buah lembut saya berdoa harta yang kalian infakkan supaya berkembang dalam pandangan manusia tidak akan pernah berkembang dalam pandangan Allah ya jadi harta yang didapatkan dengan cara-cara meribahkan itu tidak akan pernah melahirkan kesejahteraan sebenarnya harta yang saya keluarkan zakatnya walaupun kelihatan secara moral yang itu berkurang saya punya penghasilan 5 juta saya keluarkan 2,5 persen berkurang 125 ribu misalnya saya punya penghasilan 10 juta saya keluarkan 2,5 persen minimal berkurang 250 ribu tapi Allah mengatakan bahwa itu itulah orang-orang yang dilipatkan datanya ada sebuah cerita yang menarik bukan cerita ya sebuah pengalaman yang menarik eh, ketika saya memberikan tausiah pada jemaah nanti orang yang berinfak dan berzakat di sebuah tempat di Surabaya di situ bertemu dua orang yang Eh, apa ya sehari-hari di dua biji ya sehari bersama tapi tidak menyadari bahwa mereka anggota infak dari lembaga itu ya yaitu pertemuan antara seorang majikan dengan pembantunya ternyata majikannya adalah juga anggota infak di situ ya pembantunya juga anggota di infak situ yang menarik adalah bahwa ternyata pembantunya infaknya dua ribu bulanan dia lebih besar ketimbang eh, majikannya wajibkan dari puluh ribu setiap bulan terbatasnya enam ribu setelah selesai acara saya bersama dengan ibu yang lagi ya dan datanya berapa Suami ini kerja di mana dia mengatakan di apa kebersihan ya dia servis berapa penghasilan penghasilannya saya pulang dari bapak dan ibu dia sama itu enam ribu tapi ibu mengeluarkan setiap bulan enam ribu sepuluh persen itu tidak dapat dilakukan ya karena memang dididik begitu oleh orang tua kami mengajarkan hal yang terbaik. Ya, dan ternyata Allah memberikan juga sesuatu yang di luar dugaan. Nah, jadi Allah Tuhan dia berinfak pada penghasilan cuma enam ratus ribu. Saya tanya fitrahnya berapa? Dia menjawab fitrahnya lima, alhamdulillah. Saya tanya lagi, nah ya, gimana pendidikannya sekolahnya? Dia menjawab bahwa alhamdulillah anaknya semuanya sudah selesai S1. Ya, padahal dia cuma enam ratus ribu penghasilan. Saya tanya dari mana? lah untuk untuk untuk pendidikan beliau menjawab alhamdulillah anak-anak saya sejak dari SD mereka selalu mendapatkan ranking dan mendapatkan beasiswa sampai selesai semuanya ini barangkali uh, eh, saya bisa fakta nyata Rasulullah kalau kita berinfak Rasulullah berzakat itu tidak akan ada kesulitan dalam kehidupan kita ya, jadi Allah kata Allah rezeki itu dengan memberi فعلى من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى Barang yang suka memberi, aksa suka memberi, wattaqwa bertakwa. Bersedekah dan sesungguh yakin akan balasan dari Allah, maka yasunnya yusra akan kami mudahkan ya segala urusannya, akan kami mudahkan segala urusan Sebaliknya orang yang bakhil, orang-orang yang bakhil, umat pikir dia bertakwa dari gereja Bakhil, wasabna, merasa cukup. Ya, kemudian wakil berdusta mendustakan balasan dari Allah. Pasang yasuruhu sama itu pasalnya sudah dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau yang tadi dia yusra, kalau ini dia yusra pada kesulitan. Ketika para sahabat berkumpul, ya Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalian akan diajak berikan hasil kata, walaupun oh, terbuka? Kata Rasulullah kepada para sahabat, apakah kalian ini tidak dalam hidup ini punya dua hal? Pertama adalah yang nakal buka, anda mendapatkan ketenangan batin dalam hidup ini. Tidak gelisah di situ. Walaupun berhadapan dengan masalah, mampu mengatasi masalah. Inilah kau bukan. Yang waktu berikan kerja Dan kau mampu memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhannya terpenuhi. Apa yang saya sebutkan dengan dengan pas-pasan. Ya, kalau saya pas-pasan itu pas butuh pas ada. Ya, apapun kebutuhan ada terus. Ya itu pas-pasan. Nah, Rasulullah mengatakan kalau kalian ini pengaruhan dan semua ketika itu para sahabat menjawab bala ya Rasulullah. Pasti semuanya kami ingin mendapatkan dua hal itu. Ketenangan batin, ya, ketenangan pikiran, dan kemudian terpenuhi kebutuhan. Maka Rasulullah mengatakan, Terhamil Islam, Wanusah Ra'yah, Kesok Wasah ya, kemudian lihat ini Ta'am, ya, kemudian Wa'an Abda'in, ya, kemudian Rasulullah mengatakan, saya adalah anak yatim, usah-usahlah kepalanya, mesti ada satu kepala kita bertanggung jawab kita bukan saya ketemu anak kecil ini saya kesat kepala sampai waktu kita ya waktu itu ah berikan maka karena memutuskan saya ya orang-orang lama orang-orang lama itu Rasulullah memberikan contoh tiga ya orang fakir miskin orang yatim dan janda janda tua ini dari yang disebutkan janda tua janda muda tidak disebutkan nah jadi ini apa? rasa eh, itu yang berkaitan dengan masalah banyak lagi saya kira yang kedua yang perlu juga kita perhatikan bahwa zakat itu pada dasarnya pada semua penghasilan kita. Ya? Karena di dalam Al-Quran ada dua pendekatan yang dilakukan Ada pendekatan pasir lagi yang terdiri Ya ada harta misalnya apa pertanian di dalam Al-Quran disebutkan, kemudian ada perbelanjaan ya, kemudian juga peternakan dari sebagainya. Ada enam macam. Tetapi di samping yang enam macam, Al-Quran menyebutkan dengan kata-kata yang bersifat umum yaitu amwal. Misalnya pada surat At-Taubah 130 dari amwal itu ambil dari harta mereka, bukan dari perdagangan mereka, bukan dari pertanian mereka, bukan dari peternakan mereka, tapi dari harta mereka. Para ulama mengatakan bahwa disebutkannya kata-kata amwal dalam kaitan dengan zakat untuk memberikan gambaran bahwa walaupun ya di zaman Rasulullah belum ada contohnya secara konkret, secara nyata, tapi kalau dia termasuk harta yang disenangi diinginkan oleh manusia, kalau sudah memenuhi syarat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Ya, contohnya penghasilan. Kalau penghasilan di misalnya, kalau tidak ada contohnya, tetapi kalau termasuk amal, maka sudah mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya. Contoh lagi misalnya, eh, peternakan. Di dalam hadis peternakan itu cuma tiga. Pertama adalah kita yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing atau domba hanya saja tiga macam unta sapi dan kambing atau domba bagaimana kalau ayam bisa zaman belum ada contohnya ayam orang punya 100 ribu ekor ayam peternakan ayam kalau di Bogor saya sebut soidol ayam ya kalau di sini ayam banyak itu soidol ayam ya saya bebek <laughs> itik atau yang lainnya perusahaan yang lain masa mereka tidak wajib tentu diwajibkan kepada mereka karena ayat ini sama ayat ini titik ini termasuk ke dalam apa tujuan analogi ya banyak saya kira contoh-contohnya fitrah misalnya zakat fitrah dengan apa kita zakat fitrah sekarang dengan beras dalam harus tidak ada beras itu ya dalam harus tidak ada arus itu sudah ada yang ada adalah asal kurma ya kemudian arrokoh kurma kering kurma basah kemudian asyair ganda tapi kita keluarkan dengan zakat apa dengan zakat fitrah itu dengan berat karena melakukan alasan atau kias kepada yang tadi demikian pula penghasilan-penghasilan yang lainnya ya seorang dokter misalnya nah itu kan kalau penghasilannya besar ya dia harus melakukan zakat bahkan ada pengalaman ada seorang dokter anak nanya pada saya ya bagaimana cara berzakatnya biasanya berapa penghasilan per hari rata-rata sekitar 60 anak yang berobat ya sepagi sampai sore sampai malam saya tanya berapa dia ya, satu kali mereka itu patuh dari satu kali usah itu 40 ribu ternyata usah dan usap itu ya sehari rata-rata dua di atas dua juta saya katakan keluarkan saja apanya tiap hari dua setengah persen nanti setelah sebulan baru berikan kepada lembaga yang aman. saya tidak bilang kemudian ketemu saya saya tanya gimana buat prakteknya Alhamdulillah tambah banyak kan meskipun tambah banyak yang sakit ya. karena Alhamdulillah lain dari dokter itu <laughs> kalau banyak yang sakit berarti Alhamdulillah Nah, dari contoh yang lain, profesi yang lain, advokat, ah, ya, eh, itu juga, pokoknya eh, dosen, ya, jelas ya, satu karyawan karyawan, ya, demikian pula eh, mobil mubalik juga begitu, ya, para dai, dia penghasilan itu wajib dia terkena zakat, setiap penghasilan apapun juga, ya, yang ada persyaratan zakat, itu ya, harus dikeluarkan apanya, zakatnya, demikian pula eh, pegawai, demikian pula, toh tujuannya, bukan bukan untuk orang lain manfaatnya akan kembali kepada kita oh saya tidak mau berzakat saya mau silakan infak rutin ya silakan saja tidak tidak lelah dengan istilah tetapi yang penting substansinya adalah ada harta yang kita keluarkan sesuai dengan kita punya penghasilan yang halal yang baik kita keluarkan berapa persen saya ya atau kita tambah dengan lima persen silakan semuanya itu adalah untuk kembali kepada karena saya lihat ini wajahnya semua wajah muzaki ya, yang hadir insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada penghasilan dan harta yang kita hasilkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh